Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan uh, ini kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenankan kita bersua dalam acara rutin kita, yaitu bedah buletin Alhamdulillah uh, setelah kemarin saya libur dua pekan adanya uh, odor, maka alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa bersua untuk uh, membahas buletin yang terbit di kota Yogyakarta dan didistribusikan di wilayah Jogja dan sekitarnya itu buletin kesayangan kita, buletin At-Tauhid. Di mana pada kesempatan ini kita akan membahas uh, sebagian dari Khulafaur Rashidin yaitu Osman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus manusia yang terbaik ke muka bumi yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala <clears throat> bahwa beliau mengatakan anna sayyidu waladi ibni adam dan aku adalah sayyidnya penghulunya ya anak manusia ya yaitu khususnya adalah di hari kiamat nanti dan beliau katakan wala fakhra dan ini bukan merupakan kesombonganku akan tapi semata-mata merupakan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau ya untuk menjadi penghulu seluruh anak Adam mulai sejak uh, Adam alaihissalam hidup sampai manusia yang terakhir kali hidup maka seluruhnya itu di, eh, nanti di hari kiamat akan menjadi bawahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentulah ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan, mengutus orang yang terbaik e, ke muka bumi ini, maka beliau pun pasti akan e, mengutus pula orang-orang yang membersamainya, yang menyertainya juga adalah orang-orang yang terbaik. Meskipun tidak langsung mereka menjadi baik semuanya akan tapi mereka baik karena uh, sebagiannya merupakan hasil pendidikan yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekaligus itu menunjukkan pula betapa bahwa baginda Rasulullah memang adalah orang yang baik termasuk diantaranya di dalam mendidik para sahabatnya radhiyallahu alaihim ajmain. Nah, buah dari pendidikan baginda Rasulullah SAW maka hasilnya sebagaimana yang disampaikan oleh beliau sendiri dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ya khairun nasi ya qarni summal ladina yalunahum Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup pada masaku, kemudian manusia yang hidup uh, di masa setelahnya, dan manusia yang hidup di masa setelahnya. Yaitu masa Rasulullah berarti para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dan masa setelah sahabat adalah masa at-tabi'un yaitu para pengikut sahabat dan kemudian masa yang setelahnya lagi adalah uh, tabi'ut tabi'in yaitu para pengikut tabi'in ya para pengikut tabi'in yang mereka berguru kepada para tabi'in Nah inilah tiga kurun yang terbaik. Nah dimulai dengan uh, kurun yang pertama yaitu orang-orang yang hidup pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka adalah orang-orang yang paling mulia kalau dibandingkan dengan orang-orang yang menyertai para nabi sebelumnya. Jadi setiap para nabi itu mereka memiliki uh, pengikut. Memang ada yang sedikit dan ada yang banyak. Di antara nabi yang memiliki pengikut yang sangat banyak adalah Nabi Musa alaihissalam. Sehingga tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha dan diperlihatkan kepada beliau seorang nabi beserta pengikut yang banyak dikiranya itu adalah pengikut beliau yaitu pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun ternyata ketika beliau sallallahu bertanya kepada malaikat Jibril maka malaikat Jibril menyatakan bahasanya itu adalah Musa bersama para pengikutnya. Ya, memang di sana ada para nabi yang hanya pengikutnya satu ataupun dua orang. Ya ada yang hanya puluhan orang. Bahkan seperti Nabi Nuh alaihissalam yang eh, Allah Subhanahu wa taala perkenankan berdakwah di muka bumi hampir seribu tahun, maka pengikut beliau tidak lebih dari seratus orang. Nah, Sedangkan pengikut baginda Rasulullah SAW ini sangat-sangat banyak. Ya bukan hanya ribuan, bukan hanya puluhan ribu, bahkan kemudian miliaran atau bahkan mungkin triliunan manusia yang akan senantiasa menjalankan, mengikuti uh, agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Dan coba kalau kita hendak menghitung ya, di satu masa masa kita hidup sekarang ini saja, maka begitu banyak ya orang-orang yang beragama Islam ya, miliaran manusia ya orang yang beragama Islam nanti di kurun yang lain di kurun yang lain maka sebegitu banyaknya ya pengikut baginda Rasulullah SAW dan ini merupakan satu di antara anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Islam dan kaum muslimin uh, Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW sehingga satu pula di antara keagungan kemuliaan yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah yaitu para sahabat. Ya, para sahabat yang jumlahnya ribuan yang mereka orang-orang yang sangat-sangat setia ya membela Rasulullah SAW ikut menyebarkan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan bahkan mereka membelanya dengan harta, dengan jiwa uh, yang mereka miliki untuk Islam dan kaum muslimin. Ikhwati wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah. Ya berbeda mungkin dengan keadaan umat Islam yang kita lihat dewasa ini. Banyak sekali di antara kita yang eh, di dalam beragama Islam ini tidaklah sepenuhnya, ya tidaklah sepenuhnya. Apalagi kemudian kita mau mencurahkan ya tenaga, pikiran, harta kita, umur kita untuk Islam. Ini terkadang sangat-sangat jauh dan bahkan sekarang banyak di antara kita-kita yang mengaku sebagai seorang muslim namun kenyataannya uh, tidak melakukan apa yang jadi rukunnya saja tidak melakukannya apalagi kemudian yang merupakan pelengkap yang merupakan penghias dari keindahan Islam itu sendiri banyak sekali yang kemudian kita-kita ini meninggalkannya maka wajarlah kemudian banyaknya kaum, uh, kaum muslimin dewasa ini ya belum bisa memberikan ya belum bisa memberikan uh, arti untuk Islam itu sendiri. Sehingga banyak sekali negara-negara yang penduduk muslimnya itu banyak namun mereka masih belum memiliki aizah, belum memiliki kemuliaan, belum memiliki kehormatan dalam pandangan agama-agama lain. Kenapa? Karena bahwa pemeluknya belumlah mampu untuk menjalankan Islam itu sebagaimana yang telah dijalankan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain dan e, dua kurun setelahnya yang mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya bersungguh-sungguh di dalam menjalankan dan mendakwahkan Islam. Sehingga pada saat itu Islam betul-betul men, e, mengalami mendapatkan kemuliaan dan sehingga pada saat itu pula Islam cepat sekali berkembang ke seluruh penjuru dunia di antaranya adalah sampainya Islam ke negara kita, negara Indonesia. Kenapa? Karena pada saat itu para pionir dari kalangan para sahabat, kemudian setelahnya para tabiin, kemudian setelahnya para tabu tabiin, mereka betul-betul pionir yang bisa diandalkan di dalam agama Islam. Ya, berbeda dengan keislaman kita sekarang ini yang kebanyakannya adalah menjadi para pengekor, para mukallid, orang-orang kafir ya kita sehingga dampaknya ya kita tidak memiliki izah ataupun izah kita sangat-sangat kecil ya mudah-mudahan uh, dengan sedikit kita memahami apa yang ada pada salah satu di antara sahabat Nabi kita akan lebih termotivasi untuk kemudian mencontohnya ya sekemampuan kita untuk bisa menjadikan mereka-mereka ini menjadi idola di dalam kehidupan kita. Yang kita harus jujur dewasa ini orang-orang yang kita idolakan, yang eh, dijadikan sebagai figur figur publiknya kita orang-orang Muslim ini justru adalah orang-orang kafir. Yang mungkin mereka hebat dalam sepak bolanya, yang mungkin mereka hebat dalam musiknya, yang mungkin mereka hebat Eh, dalam hal-hal yang lain mereka lah yang kemudian dijadikan sebagai idolnya kaum muslimin nah wajar kalau kemudian Islam tidaklah memiliki aizah tidaklah memiliki kemuliaan eh, ataupun kaum muslimin bukan Islam ya kaum muslimin tidaklah memiliki aizah uh, eh, di dalam kehidupan dewasa ini ya karena memang kenyataannya banyak di antara kita kaum muslimin itu yang kemudian mengekor kepada orang-orang kafir dan bahkan menjadikan mereka orang-orang kafir sebagai idolnya. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya ketika memang uh, mereka para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain itu adalah orang-orang pilihan ya orang-orang pilihan maka tidaklah layak bagi kita kaum muslimin tatkala mendapatkan satu dua kekurangan yang ada pada diri diri mereka para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain dan satu di antaranya yang ada pada diri Osman tidaklah boleh kemudian kita mencela mereka. Kita mencaci maki mereka tidaklah boleh. Kenapa? Karena sungguh bahasanya kita tidaklah ada apa-apanya kalau dibanding dengan mereka mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dan satu di antaranya adalah dengan Utsman bin Affan. Coba kita lihat semisal firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Anfal ayat ke-73. hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Dan mereka orang-orang yang beriman Ya, dalam konteks ini adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain wahajaru dan kemudian mereka berhijrah dua kali berhijrah ke Habasyah yaitu ke Ethiopia dan satu kali hijrah ke kota Madinah dan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak diragukan lagi betapa dahsyatnya betapa hebatnya jihad mereka yang kita lihat di dalam sejarah yang ketika itu kaum muslimin itu di dalam peperangan peperangan yang Allah Subhanahu wa taala takdir, takdirkan mereka mendapatkan kemenangan justru rata-rata jumlah mereka adalah sedikit. Namun sedikitnya jumlah mereka yang diiringi dengan ketakwaan kepada Allah, diiringi dengan kesabaran maka Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kemenangan kepada mereka. Yang mereka bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka orang-orang yang senantiasa komitmen dan konsisten untuk memberikan pertolongannya kepada Islam dan kaum muslimin maka ulaika humul mu'minuna haqqo mereka adalah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan juga keiman uh, beriman kepada rukun-rukun iman yang lainnya maka lahum maghfiratun wa rizqun karim mereka akan mendapatkan maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan rezeki yang sangat mulia yaitu surga beserta kenikmatan yang ada di dalamnya. Juga semisal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Taubah ayat yang ke-100. والسابقون awwaluna من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي radhiyallahu anhum radu anhu wa'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim dan orang-orang yang lebih dahulu masuk ke dalam agama Islam baik dari kalangan para muhajirin yaitu orang-orang yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah wala ansar dan kaum Ansor yaitu orang-orang yang menerima dakwah Rasulullah SAW dan mereka menerima para muhajirin dan menganggap mereka sebagai belahan jiwa mereka mereka dijadikan sebagai saudara-saudara mereka dan bahkan komentar sebagian daripada mereka orang-orang Ansor seperti perkataan Anas bin Malik radhiyallahu taala beliau mengatakan kami kira bahwa sebagian kami orang-orang Ansar itu akan mewarisi sebagian dari kalangan Muhajirin dan sebaliknya. Begitu dekatnya persaudaraan di antara mereka sampai-sampai mereka mengira akan saling mewarisi di antara mereka. Walladzina tabauhum dan kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para muhajirin dan mengikuti orang-orang ansor biihsan dengan cara yang baik. Ini ada Eh, qaidnya, ada batasannya mengikuti mereka dengan cara yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada mereka dan mereka pun juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keridhaan Allah Subhanahu wa taala akan kita dapatkan manakala kita mampu mencontoh meneladani para sahabat. Khususnya adalah orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor. Namun ingat dengan cara yang baik ya dengan cara yang baik dan ini adalah dalil bagi kita semuanya agar kita kembali kepada uh, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan yang uh, telah difahami dan dipraktikkan oleh para sahabat beliau radhiyallahu Alaihi majma'in maka Allah Subhanahu wa taala katakan wa'adda lahum jannatin tajri min tahtiha anhar maka Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk mereka yaitu berupa surga-surga yang mengalir di bawahnya al-anhar ya banyak sungai ya sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an ya sungai-sungai yang ada di surga seingat saya seperti di dalam surat uh, Muhammad maka sungai di surga itu ada yang mengalirkan air yang tidak berasa tidak berbau ya air tawar Kemudian ada yang mengalir berupa air susu. Air susu yang tidak pernah berubah bau dan rasanya. Ada yang mengalir berupa khamr, namun ladzatil syaribin yang sangat nikmat bagi para peminumnya yang tidak membuat teler sebagaimana khamr di dunia tidak. Dan bahkan ada sungai yang mengalirkan madu dan madu pun kata Allah madu yang musaffa, madu yang telah tersaring yang sangat-sangat bersih. Ya, yang manisnya luar biasa. Ini sungai-sungai yang ada di surga. Maka tinggal pilih nanti orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalamnya ya untuk menikmati air-air yang ada di dalam sungai-sungai tersebut khalid Nabi abada. Mereka kekal di dalamnya. Zalikal fawzul adim dan itulah uh, kemenangan kesuksesan yang teramat sangat besar yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita semuanya bisa mencicipi ya, lezatnya eh, air-air yang ada di sungai-sungai di bawah uh, surga nanti. Kemudian di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhrijuu min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna wa ridwana wa wa rasulah bagi orang-orang fakir dari kalangan muhajirin ya, dari kalangan muhajirin ya karena mereka e, meninggalkan seluruh kekayaan yang mereka miliki di kota Mekah tempat kelahiran mereka ditinggalkan karena dalam rangka untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Mereka tinggalkan kekayaan yang ada. Sementara untuk perjalanan dari Mekah ke Madinah pun juga perlu adanya pembiayaan. Sehingga ketika sampai di kota Madinah, maka mereka pun sebagiannya bahkan sebagian besarnya menjadi orang-orang fukoro, menjadi orang-orang fakir, termasuk diantaranya adalah Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu taala Namun kemudian dengan bakat entrepreneur yang dia miliki, maka dalam jangka waktu yang tidak lama di kota Madinah maka e, seperti dia menjadi orang yang kaya raya. Ya karena memang e, satu di antara kelebihan orang-orang Arab khususnya adalah orang-orang Mekah ketika itu mereka lihai di dalam masalah bisnis ya, dalam masalah jual beli. Yaitu mereka yang diusir. Ya, diusir dari negeri-negeri mereka sendiri. Ya. Mereka senantiasa diintimidasi, dicaci maki, dicela dan seterusnya oleh orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Dan mereka pun kemudian diperintahkan untuk meninggalkan harta mereka. Ya dalam rangka untuk mencari keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka mereka ya, menolong agama Allah Subhanahu wa taala dan juga menolong Rasulnya alaihi salatu Wasalam maka mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul jujur di dalam pengakuan keislamannya di antara juga Allah berfirman, "Wa malakum alla tunfiqu fisabilillahi walillahi mirasus samawati wal ard. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal." Ulaika a'dhamu darajatan min ladzina anfaqu min ba'di min ba'du wa qatalu. Wa kullan wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna ta khabir. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidaklah sama di antara kalian orang-orang yang berinfak sebelum ditaklukkannya kota Mekah dan uh, berperang padanya ya berperang pada waktu tersebut itu sebelum ditaklukkannya kota Mekah itu kaum muslimin betul-betul berjuang dengan susah payah jumlah mereka yang ketika itu belumlah begitu banyak mereka mendapatkan permusuhan dari mana-mana dari orang-orang kafir Quraisy dari orang-orang Yahudi dari orang-orang Nasrani mereka semuanya memusuhi kaum muslimin perjuangan mereka sangat-sangat berat lebih-lebih lagi adalah ya orang-orang yang mereka hidup sebelum berhijrah di kota Mekah mendapatkan perlakuan yang sangat-sangat menyakitkan. Bahkan sebagian dari para sahabat ketika itu harus terbunuh ya, karena siksaan yang diberikan oleh orang-orang kafir. Ya seperti orang tuanya Amr bin Yasir, ya, orang tuanya Amr bin Yasir, Yasir dan istrinya ya Sumayyah yang mereka disiksa habis-habisan di depan matanya Yasir sendiri sehingga beliau pun sampai tidak kuat melihat siksaan yang sebegitu dahsyatnya. Maka tidak sama, ya, tidak sama infak yang mereka berikan pada saat itu tidak tidaklah sama peperangan susahnya peperangan yang mereka lakukan pada saat itu kalau dibandingkan dengan infak yang diberikan oleh para sahabat setelah ditaklukkannya kota Mekah. Dan perjuangan mereka yang dilakukan setelah ditaklukkannya kota Mekah, maka derajatnya tidaklah sama kata Allah Subhanahu wa taala. La minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama. Ya, infak yang mereka berikan dan uh, cerih payah peperangan yang mereka lakukan tidaklah sama. Maka mereka itulah orang-orang yang jauh lebih agung ya derajatnya ketimbang orang-orang yang berinfak dan berperang setelah ditaklukkannya kota Mekah. Ya, perbedaannya sangat-sangat jauh kata Allah Subhanahu wa taala. Meskipun masing-masing mereka Allah janjikan mendapatkan kebaikan. Ya, Allah janjikan mendapatkan kebaikan dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha membalas dengan sebaik-baik balasan terhadap setiap orang yang uh, melakukan amal-amal soleh dalam semua bentuknya. Nah oleh karena itu terhadap para sahabat lebih-lebih lagi adalah khulafah rasyidin yang mereka telah mencurahkan seluruh kebaikan yang mereka miliki untuk Islam dan kaum muslimin tidak boleh kemudian kita mencela mereka mencaci maki mereka karena adanya satu dua kekurangan yang ada pada mereka yang Allah Subhanahu wa taala telah berjanji mengampunkan kekurangan dan dosa mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan lada subu ashabi janganlah kalian mencela mencaci maki para sahabatku la tasubbu ah- ashabi. Beliau ulang. Ya, beliau ulang agar jangan sampai kita itu mencela, mencaci maki para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawalladhi nafsi yadihi law anna ahadakum anfaqa misla ukhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Ya, hadisnya ini riwayat Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Demi zat yang jiwaku ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya salah seorang di antara kalian ya seandainya salah seorang di antara kalian berinfak ya semisal sebesar gunung Uhud berupa emas ya. seandainya salah seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud Allahu Akbar ya sebesar gunung Uhud berupa emas. Tidak bisa kita bayangkan nilainya berapa. Ya kalau kita melihat sekepal emas saja nilainya sangat banyak. Apalagi kalau kemudian sebesar gunung Uhud. Maka kata Rasulullah ma'adroka mudda Maka kalian tidak akan mampu menyamai meskipun hanya semut. Ya. Satu mut infak yang mereka keluarkan. Dan itu bukan berupa emas Bahkan nasifahu separuhnya pun tidak akan mampu kalian samai infak mereka. Ini menunjukkan bahwa nilai infak belanja yang telah mereka keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat besar luar biasa. Yang luar biasa besarnya. Jadi janganlah kemudian uh, kita yang banyak kita dengar dewasa ini ada orang yang Allah berikan kelebihan otak oh, sedikit saja kemudian menyombongkan diri, menghina para sahabatnya Ridwanul Halim ajmain. Ya. Jangan ini sangat-sangat bertentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kemudian menganggapnya mereka adalah orang-orang yang paling zindik. Mereka adalah orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang yang keluar daripada Islam Ayat dan billah kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Ini perkataan yang sangat-sangat kotor yang tidak sepantasnya mereka tujukan kepada para sahabat radhiyallahu alim ajmain. Apalagi sampai berani mengatakan bahasanya Abu Bakar dan Umar itu adalah syaitan. Ya, mereka adalah berhala. Walayatubillah. Padahal mereka adalah orang yang paling utama ya setelah Nabi Muhammad SAW dari kalangan umat ini. Yang Rasulullah katakan dalam hadisnya an-nujumu amanatun lis Yang namanya pebintangan itu adalah penjaga terhadap langit-langit. Maka langit itu akan begitu indahnya tatkala dipenuhi dengan pebintangan. Fa idza dhahabat an atas samaa ma tu'adu. Manakala pepintangan itu telah pergi, maka akan terjadi menimpa langit apa yang telah dijanjikan. Wa ana amanatun li ashabi dan aku ini adalah amanah penjaga bagi para sahabatku. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'aduna dan ketika aku telah pergi maka akan terjadilah apa yang dijanjikan e, menimpa para sahabatku. Wa ashabi amanatun li ummati dan sahabat-sahabatku itu merupakan penjaga-penjaga untuk umatku. Maka tatkala mereka para sahabatku telah pergi, ata ummati mayu'adun akan menimpa umatku apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan menimpa mereka. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara bentuk sanjungan dan penghormatan yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau. Ya. Lebih-lebih lagi adalah kepada para khulafaur rasyidin yang suatu ketika juga Rasulullah bersabda ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim, Abdul Qahir dan yang lainnya yang disahkan oleh di dalam asil silah as-sahihah maka Rasulullah SAW mengatakan usikum bertakwalah Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian tetap bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla wasam'a wa ta'ah dan kalian mendengar serta mentaati para pemimpin kalian. Wa in 'abdan habasyian mujaddahan. Meskipun yang menjadi pemimpin kalian adalah seorang hamba dari Ethiopia. Yang eh, mohon maaf ya, muka mereka tidaklah baik. Yang hidung mereka kecil laksana buah anggur fa innahu man yasminkum fasayar ikhtilafan katsira maka sungguhnya siapapun di antara kalian yang hidupnya agak lama yang hidupnya agak panjang ya seperti di antara para sahabat ada yang hidupnya agak panjang adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala maka beliau mengalami peristiwa yang sangat mencekam peristiwa yang menjadikan sebab korbannya ribuan kaum muslimin yaitu pertikaian yang terjadi antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib dan eh, peristiwa-peristiwa uh, yang lainnya perang Siffin yang itu semuanya terjadi di masa uh, sahabat yang belakangan namun terjadinya bukan karena Eh, kesengajaan mereka akan tapi karena khotok kesalahan mereka disebabkan adanya orang-orang non muslim yang ingin memerangi kaum muslimin namun pura-pura masuk ke dalam agama Islam yaitu munculnya Abdullah bin Sabah al-Yahud yang mengaku menjadi orang muslim dan merusak Islam dari dalam Fa'alaikum bisunnati maka pesan Rasulullah ketika terjadi perselisihan yang banyak seperti itu maka wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyin dan wajib pula berpegang dengan sunnahnya para khalifah yang mendapatkan bimbingan yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala maka fatamassaku biha berpegang teguhlah dengannya maka ini ada satu kata-kata yang ataupun uh, kata yang sangat indah. Maka Rasul katakan fatamassaku biha. Nah, kalau kita belajar bahasa Arab, kita tahu kenapa tidak bihima. Namun sunnah Rasulullah dan sunnah sahabat diganti dengan hanya satu kata ganti yaitu dengannya. Berpegang teguhlah dengannya. Itu maksudnya dengan sunnah Nabi dan sunnah para khulafaur rasidin. Ini menunjukkan bahwa sunnahnya para khulafur rasyidin itu bimanzilati sunnati Rasulullah SAW. Ya sederajat disamakan dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa'addu alaiha bin nawajid dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geram kalian. Wa iyyakum umur dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru dalam masalah agama Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya setiap perkara baru dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah dan setiap perkara bid'ah, perkara baru dalam agama itu adalah dhalalah, adalah sesat. Dan ini adalah statement baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, mengingatkan kita semuanya agar uh, berpegang teguh dengan sunnahnya para khulafaur rasyidin. Nah, satu di antara khulafaur rasyidin adalah ya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum. Ya. Dan oleh karenanya, ya oleh karenanya kita kaum muslimin ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Marilah kita senantiasa kemudian berupaya ya untuk mempelajari sejarah sirah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Supaya apa? Supaya kita bisa meneladani mereka dan supaya kita mencintai bisa mencintai mereka. Yang kata Rasulullah SAW, Al-mar'u ma'aman ahab Ya al-mar'u ma'aman ahab Ini hadis surat Imam Bukhari Seseorang itu di yaumul kiamah nanti akan membersamai siapa yang dia cintai. Akan membersamai siapa yang dia cintai. Nah, kalau yang dia cintai ya misalnya orang-orang kafir dengan berbagai macam profilnya, eh, dengan berbagai macam profesinya, ya kita sangat khawatir. Nanti jangan-jangan di akhirat ya bersama dengan mereka. Nah, tatkala kita kemudian eh, mempelajari sirah Nabi, para sahabatnya dan orang-orang saleh, maka harapannya kita bisa mencintai mereka dan meskipun amal kita tidak tidak ada apa-apanya dengan mereka, namun dengan kecintaan kita kepada mereka, mudah-mudahan ini akan menjadikan sebab ya kita bisa bersama mereka di hari kiamat nanti. Betapa senangnya manakala kita bisa membersamai mereka. Ya, sebagaimana mungkin anda eh, anda-anda yang uh, sekarang ini mencintai orang-orang soleh misalnya, kemudian bisa bertemu berkumpul dengan mereka, begitu senangnya, hati menjadi nyaman. Ya, kita lihat juga orang-orang yang mereka mencintai orang-orang kafir dengan berbagai macam profesi mereka, maka kita lihat mereka begitu senangnya tatkala bercampur dengan mereka. Ya. Nah maka kita sangat berharap kecintaan kita kepada orang-orang soleh khususnya adalah kepada Rasulullah dan para sahabatnya akan menjadikan sebab kita di yaumil kiamah nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka meskipun ya kita tidaklah ada apa-apanya kalau dibanding dengan mereka. Inilah pula yang diucapkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tatkala mendengarkan sabda Rasulullah ya, sebagai pembawa berita Rasul tadi, maka sejak saat itu aku begitu bahagianya. Ya, dan aku sangat berharap Meskipun amalku tidaklah seberapa kalau dibanding dengan Umar, dibanding dengan Abu Bakar, dibanding dengan Utsman, namun aku berharap akan bisa bersama-sama mereka di surga nanti karena kecintaanku kepada mereka. Ikhwati wa khawati filah rahimani wa rahimakumullah. Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhum ya seseorang yang kalau e, secara nasab maka beliau masih memiliki hubungan yang dekat dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. yang beliau Osman bin Affan ini adalah bin Al-As ibnu Umayyah bin Abdul Ashams bin Abdul Manaf bin Kusai yang ibunya adalah Arwa binti Quraisy ya, bin Rabi'ah bin Habib bin Abdi Syams bin Abdul Manaf bin Kusai ya. dan kemudian ibu beliau adalah Ummu Hakim dia adalah Al-Baidha orang yang sangat putih, anaknya Abdul Muthalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau dilahirkan di Taif kurang lebih enam tahun, ya kurang lebih enam tahun setelah tahun fil, tahun gajah. Dan tahun gajah ini adalah tahun eh, dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun meskipun khilaf para ulama, ya apakah Rasulullah itu persis dilahir, dilahirkan pada saat tahun gajah ataukah uh, beberapa tahun sebelumnya? Maka beliau memiliki nasab yang berdekatan dengan Rasulullah SAW dan beliau sama-sama adalah orang Quraisy ya orang Quraisy yang Rasul pun juga adalah orang Quraisy di mana satu di antara sifat yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy mereka adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang senang menjamu tamu, orang-orang yang dermawan itu pada dasarnya orang-orang Quraisy adalah demikian. Dan orang-orang yang memiliki uh, tingkat hafalan yang luar biasa. Ini kebanyakan orang-orang Quraisy. Di mana Utsman ibnu Affan termasuk salah satu di antara orang yang mendapatkan al syarun bil jannah ya, termasuk dalam al-asyratu uh, eh, al syarun bil jannah. Ya, seseorang yang mendapatkan kabar gembira akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ya setelah uh, Abu Bakar, Umar uh, dan juga setelahnya beliau ada Ali dan para sahabat yang lainnya. Utsman bin Affan radhiyallahu taala seseorang sahabat yang memiliki banyak sekali keutamaan, yang memiliki banyak sekali keutamaan. Baik secara fisik ataupun secara tingkah laku. Ya, maka beliau adalah orang yang memang luar biasa. Bahkan sejak jahiliyahnya pun, ya, sejak zaman jahiliyahnya pun beliau memiliki sifat-sifat yang sempurna, memiliki sifat-sifat yang uh, mulia yang terpuji. Masalah fisik beliau diantaranya disampaikan di dalam uh, hadis riwayat Imam Ahmad di dalam musnad beliau dari Ummu Musa itu uh, Sariyah Ali bin Abi Thalib dia mengatakan karena Utsman min ajmalin nas. Ya, karena Utsman min ajmalin nas. Ya Utsman itu memiliki wajah yang sangat-sangat rupawan. Memiliki wajah yang sangat-sangat rupawan. Dan beliau memiliki jenggot yang teramat sangat lebat. Ya, suatu ketika pun jenggotnya pernah disemir dengan warna yang kemerah-merahan. Sebagaimana kata uh, Ibnu Al-Musayyib Ra'aitu Utsmana yakhdabu bis-safrah. Ya aku melihat Utsman itu mencat ataupun menyemir jenggotnya dengan warna safrah, ya, warna kemerah-merahan. Eh, sebagaimana juga yang diriwayatkan di dalam uh, kisah yang lain dia dikatakan tawil ya lehahnya itu jenggotnya sangat-sangat panjang dan khusnul wajhi dan wajahnya pun sangat rupawan. Nah, ini diantara sifat fisik yang beliau miliki. Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang berkaitan dengan fisik beliau yang disampaikan oleh para ulama di dalam eh, kitab-kitab tarikh mereka. Seperti az mengatakan, beliau berwajah rupawan, bentuk mulutnya bagus, berbahu bidang, ya, berdahi lebar, dan mempunyai telapak kaki yang lebar pula. Nah, kemudian beberapa akhlak dan keutamaan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Mulai sejak uh, beliau sebelum beragama Islam, ya, mulai sejak uh, beliau belum masuk Islam pun terkenal sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim Maksudnya Rasulullah SAW mengatakan, "Khiyarukum bil jahiliyah, khiyarukum bil Islam." Ya, sebaik-baik kalian di masa jahiliyah adalah sebaik-baik kalian di masa Islamnya. Ya. Artinya orang yang tatkala uh, masuk Islam untuk menjadi orang yang baik, namun juga di masa jahiliyah dia juga memiliki akhlak yang baik, maka dia adalah orang yang paling mulia kata Rasulullah SAW. Jahiliyahnya baik, ketika masuk Islam pun juga baik. Dan Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala merupakan satu di antara orang yang sangat mulia, orang yang sangat baik di masa jahiliyahnya, ya di masa jahiliyahnya. Dari Aisyah radhiyallahu taala dia mengatakan wallahi ma Abu Bakar sya'ran fil jahiliyah wala Islam Walakot taroka huwa wa asmana syarbal khamri uh, eh, syarbal khamri fil jahiliyah. Beliau mengatakan demi Allah Subhanahu wa taala tidaklah ya dia mengomentari ayahandanya sendiri itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala dan juga Utsman. Ya adalah apa yang diucapkan oleh Abu Bakar dan juga Utsman Eh, ketika beliau di masa jahiliyah dan juga ketika beliau setelah masuk Islam ber, eh, dan juga bersama Utsman itu kecuali kebaikan. Dia adalah beliau Abu Bakar dan juga Utsman meninggalkan di dalam agama Islam ini kecuali kebaikan. Jadi di masa jahiliyah ucapan-ucapan beliau, syair-syair beliau itu adalah kebaikan. Dan kemudian beliau Abu Bakar dan Osman itu tidak pernah ya walakot tarokahua wa Osmana syurbal khumri fil jahiliyah. Dan sungguh Abu Bakar dan juga Osman itu meninggalkan minum khamr di masa jahiliyah. Jadi sejak masa jahiliyah pun mereka berdua ini tidak pernah minum khamr. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Amir ibnu Rabi'ah. Dia mengatakan Utsman radhiyallahu anhu dia mengatakan Allah ma zanaitu fi jahiliyah wala Islam. Ini demi Allah. Aku tidak pernah melakukan yang namanya zina baik di masa jahiliyah apalagi setelah masuk ke dalam agama Islam. Wa izdattu lil Islam illa hayaan. Dan tiadalah bertambah pada diriku di dalam agama Islam ini kecuali rasa malu. Di masa jahiliyah, orang yang tidak pernah berzina, orang yang tidak pernah minum khamr, dan orang yang pemalu lebih-lebih lagi ketika sudah masuk ke dalam agama Islam. Ya, ini diantara uh, eh, sifat pemalu yang dimiliki oleh Utsman ibnu Affan. Sifat mulia yang dimiliki oleh Utsman ibnu Affan dan bahkan pada saat beliau masih jahiliyah, ya masih jahiliyah. Kemudian Rasulullah SAW padahal menyatakan untuk kita semuanya, ya, untuk kita semuanya dia adalah rasa malu itu kecuali akan mendatangkan kebaikan semata. Sebagaimana rasa tidak malu itu akan mendatangkan berbagai macam keburukan. Orang kalau sudah tidak malu, tidak memiliki rasa malu, ya dalam tastahi kata Rasulullah, ya isna masyitah, ya perbuatlah apa yang kau suka. Memang demikianlah. Orang itu kalau sudah tidak memiliki rasa malu, maka apapun akan dia lakukan. Orang yang sudah kaya raya, hartanya sudah tidak terhitung lagi tetapi kalau tidak punya rasa malu dia tidak akan eh, dia akan mampu untuk melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan harta yang sangat sedikit yang harusnya diberikan kepada fakir miskin pun akan dia makan ini orang yang sudah tidak memiliki rasa malu orang yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi ya, dia karena rasa tidak malunya maka dia berbuat eh, tidak senonoh mungkin kepada pembantunya, mungkin kepada orang-orang yang sangat jauh levelnya dengan dirinya. Itulah orang yang ketika rasa malu itu sudah uh, pergi dari dirinya. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang semacam itu. Kemudian di antara sifat yang dimiliki oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala adalah orang yang sangat-sangat dermawan ya orang yang sangat dermawan ada kisah yang uh, sangat menakjubkan yang dimiliki oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu taala pada saat kaum muslimin ketika itu mengalami uh, paceklik gitu ya mengalami paceklik mengalami uh, krisis dalam masalah pangan di kota Madinah maka ketika itu Utsman ibn Affan radhiyallahu taala melaksanakan apa yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana di kota Madinah yaitu ada satu sumur. Nah, sumur ini miliknya orang Yahudi. Maka orang Yahudi ini senantiasa mengambil uh, harga dari setiap air yang diambil oleh orang lain. Maka semakin banyak orang yang mengambil air, semakin banyaklah dia mendapatkan uang ketika itu. Nah setelah mendapatkan mendengarkan sabda Rasulullah SAW bahwa Ketika beliau bersabda, wahai sahabatku siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka kemudian Umar pun, eh, Afan Utsman pun bersusah payah melakukan negosiasi agar bisa membeli sumur tersebut. Namun orang Yahudi ini tahu Ya, orang Yahudi ini tahu kalau kemudian sumurnya nanti dia jual, maka dia tidak akan memiliki penghasilan di setiap harinya. Namun Utsman tidak kehabisan akal. Maka dia menego orang Yahudi ini, "Wahai fulan, sekarang gini aja. Supaya Anda tetap mendapatkan penghasilan, Anda tetap memiliki uh, separuh daripada sumur, namun juga saya bisa memilikinya, gimana kalau kemudian saya membeli separuh daripada sumur? Nanti sehari untuk Anda, sehari untuk saya. Seperti itu. Ya. Maka akhirnya sumur itu boleh dibeli separuhnya. Ya, separuh untuk Utsman, separuh untuk Yahudi. Nah, maka separuh yang untuk Utsman ini dia hibahkan untuk kaum muslimin. Silahkan kaum muslimin dan bahkan siapapun orang Yahudi pun yang mau mengambil air silakan gratis ya tidak dipungut sedikit pun uang darinya maka akhirnya pada saat uh, sumur ini jatah menjadi miliknya Utsman orang-orang mereka berbondong-bondong mengambil air yang kira-kira cukup untuk dua hari sehingga pada saat keesokan harinya sumur itu merupakan miliknya si Yahudi tidak ada orang yang mengambil air ataupun kalau ada sangat-sangat sedikit sehingga akhirnya si Yahudi ini pun tidak mendapatkan hasil. Nah, ketimbang kemudian uh, dia tidak memiliki hasil, maka sumur itu pun dijual lagi kepada Utsman dengan harga yang sangat mahal, ya dengan harga yang sangat mahal. Namun Utsman pun kemudian menyanggupinya sehingga uh, sepenuhnya sumur itu dimiliki oleh Utsman dan dibahkan oleh Utsman untuk umat manusia. Itu diantara kedermawanan Utsman bin Affan radhiyallahu dan juga masih banyak sekali kisah-kisah mengenai uh, kedermawanan beliau yang sungguh-sungguh sangat menakjubkan yang mungkin di luar bayangan kita. Ribuan unta beserta uh, apa muatannya dibeli dan kemudian dihibahkan untuk kaum muslimin beliau membebaskan tanah-tanah yang ada di sekitar Masjid Nabawi dan kemudian E, melakukan perluasan Masjid Nabawi dan seterusnya itulah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum. Demikianlah sedikit yang bisa kita sampaikan mengenai e, sirah Utsman bin Affan dengan beberapa keutamaan yang beliau miliki mudah-mudahan ya kita bisa mengambil beberapa pelajaran yang ada di dalamnya dan kemudian bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan mudah-mudahan lebih daripada itu kita bisa semakin mencintai para sahabat Rasulullah SAW di antaranya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Demikian banyak salah kurangnya mohon maaf dan kalau ada benarnya maka semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Alfu minkum wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa akhiru da'wana rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan pada Ustaz Abu Salman Hafizullah Ta'ala Dan kita akan masuk pada sesi berikutnya yaitu sesi pertanyaan Nah Ustadz, kali ini kita sudah dapat satu pertanyaan Baik Tapi ini pertanyaannya di luar tema Ustadz Gimana Ustadz? Padahal kalau bisa saya jawab dan kalau tidak bisa tentulah tidak kami jawab Nah, pertanyaan dari Bapak Wanto di Sentolang Gresik, Ustaz. Tikno. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah kita berimam kepada orang yang sholat sunnah? Terus bagaimana sikap si makmun dan bagaimana sikap bagaimana sikap imam dan bagaimana sikap makmun? Ya, taib. Terima kasih sekali pertanyaannya Bapak Teknawanto meskipun ini bukan uh, berkaitan dengan tema tapi tidak mengapa insya Allah uh, kita jawab ya. yang beliau adalah dari Gresik ya. Eh, demikian Bapak Tekno, banyak sekali contoh-contoh yang ada di dalam hadis bahwa kita boleh bermakmum kepada orang yang sholat sunnah di antaranya Rasul memerintahkan siapapun yang datang ke masjid kemudian dia ingin melakukan sholat dan melihat orang yang sedang sholat maka dia boleh kemudian makmum kepada mereka. Yang satu. Yang kedua, Muat Ibn Jabal radhiyallahu taala anhu beliau memiliki kebiasaan setiap malamnya yaitu sholat Aisyah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Ya, di Masjid Nabawi. Dan setelah itu kemudian beliau pulang dan mengimami kaumnya. Nah beliau ketika bermakmum dengan Rasulullah maka sholat isya dan ketika beliau pulang ya ketika beliau pulang maka mengimami makmumnya dan berarti ketika itu beliau sholat sunnah mutlak ya sholat sunnah mutlak dan kenyataannya hal itu tidaklah ditegur oleh Rasulullah dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW maka ini diantara nah dalil bahwa seseorang boleh bermakmum kepada seseorang yang sedang sholat sunnah. Maka bagaimana sikap uh, orang yang jadi imam yaitu orang yang tiba-tiba diangkat menjadi imam oleh makmum masbuk tadi misalnya, maka tidak mengapa dia tetap saja melakukan sholatnya dan tidak mengubah niatnya. Dalam artian kalau dia sholat sunnah ya dia tetap uh, berniat melakukan sholat sunnah. Nah yang dia ubah adalah niatnya yang semula sholat munfarid menjadi dia berniat menjadi imam. Ya ketika itu dia berniat menjadi imam. Dan bagi makmumnya ya kalau ditanya mengenai sikapnya, sikap tentang mananya, semisal dia sikap untuk menjadi makmumnya maka dia bisa langsung berjejer di sampingnya ya kalau sesama lelaki ataupun sama perempuan langsung berjejer di sebelah kanannya langsung dia keraskan misalnya bacaan takbirnya Allahu Akbar ya tidak perlu kemudian eh, nepuk-nepuk ya karena tidak ada contoh ya, malahan yang ada contoh Eh, yang dilakukan oleh sebagian sahabat bisa dilihat di dalam kitab Syarhul Mumti ala Zadil Mustaqni maka mereka kemudian mengatakan sholli ma'ana ya salatlah bersamaku nah, namun kemudian tidak perlu imamnya mengatakan ya tidak karena kalau mengatakan demikian maka batalah salatnya dia cukup diam dan dia uh, merespon dengan uh, mengubah niatnya dan dia berniat sejak saat dia itu menjadi imam dan dalil-dalil yang menjelaskan tentang bolehnya perbedaan niat antara imam dan makmum ini sangat-sangat banyak. Ya, sekali lagi bisa dilihat di dalam kitab Syarhul Mumti ala Zadil Mustaqni eh, pada poin ya diperkenankan adanya perbedaan niat antara makmum dan imam. Wallahu taala alam bissawab. Ya, terima kasih pada Ustaz Abu Salman. Semoga jawaban tadi bermanfaat pada kepada Bapak Tiknowanto yang berada di Gresik dan semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak Tiknowanto. Baiklah, sahabat pendengar setia Radio Muslim dimanapun Anda berada, sebelum kita tutup pada acara hari ini, mungkin terlebih dahulu kita persilakan Ustadz untuk menyampaikan kesimpulan dari apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Ya, eh, silakan Ustaz. Baik, jazakallah khairan waktunya. Eh, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah sebagaimana yang telah kita sampaikan di muka tadi bahwa tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa taala salah, ya, tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa taala salah memilihkan sahabat orang yang terbaik Artinya bahasanya sahabat mereka, sahabat uh, mereka para sahabat Rasulullah adalah juga orang yang terbaik. Maka kalau kemudian ada statement-statement dari orang-orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ucapannya, yang mereka mencaci maki para sahabat, maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita haruslah menjadi orang yang pertama kali mendustakan perkataan mereka. Yang Allah telah mengatakan radhiyallahu anhum radu'an yang Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Masa Allah kemudian eh, apa namanya salah memilih sahabat Rasulullah? Maka hakikatnya orang-orang yang mencaci maki sahabat Rasulullah mereka adalah orang yang telah mencaci maki Rasulullah dan bahkan mereka adalah orang yang mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian kita tidak boleh kemudian mempercayai orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mereka mencaci maki para sahabat yang mereka merendahkan martabat para sahabat yang mereka mencari-cari kesalahan-kesalahan para sahabat ya kalaulah mereka mengada salahnya maka Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan mereka kemudian yang kedua eh, kita ingatkan lagi marilah coba kita melihat melihat apa yang telah mereka lakukan melihat apa yang telah mereka perjuangkan. Kita melihat apa yang telah mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan semakin cinta, cinta dan mencintai mereka dan mudah-mudahan kecintaan kita ini akan membawa keberuntungan untuk kita di dalam kehidupan kita di dunia lebih-lebih lagi di akhirat nanti. Ya demikian wallahu taala alam.